إلا أن يأتيهم الله في ظلل من ال... عن علماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا tentang orang yang menaati taat kepada para ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah berarti dia menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah. Jadi bab ini kalau kemarin dua bab yang lalu adalah syirkun pembahasan tentang syirkun fin niyah syirik dalam hal niat pembahasan bab ini adalah bab tentang syirku fit ta'ah syirku fit ta'ah nah itu disebutkan oleh beliau <clears throat> siapa yang taat kepada ulama dan umara di dalam hal-hal terkait dengan apa yang Allah haram apa haramkan kemudian dia mengikuti penghalal dari para ulama atau sebaliknya maka dia berarti telah melakukan atau membuat mereka menjadi rob rob selain Allah yang punya tahkikan apa daerah Darun Nafis itu lihat di halaman 81. <clears throat> Bab Al-Khawf Minasyirk. Ada syirkul fi da'wah, syirkul da'wah, ini doa. Kemudian niyyah bil al-iradah wal qasd. Syirkul syirkul ta'ah. Nah, yang ditafsirkan oleh Tahqiq wa huwa ta'atul ulama wal ubbad fi ma'siyatillah wa rasul subhanahu ta'atul ulama dalam hal ini ta'atul ulama wal umara fi ma'siyatillah bukan dalam hal menunjukkan doa kepada mereka tidak berdoa kepada penguasa, tidak berdoa kepada para kiai, para ulama. Tapi apa, ketika mereka menyatakan haramnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dia ikut mengharamkannya. Ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia ikut menghalalkannya. Ini berarti telah menjadikan mereka sebagai Rob, Rob selain Allah. Karena ketaatan yang mutlak bagi setiap individu muslim itu ada seharusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada rasulnya. Karena taat kepada beliau berarti taat kepada kepada Allah. May rasul faqad atau Allah. Bahkan Allah jadikan syarat terbimbingnya seseorang dengan mengikut dengan taat kepada kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati dia, beliau rasul tersebut, pasti kamu mendapatkan petunjuk. Nah, pasti selamat. Wa Allah wa rasul la'allakum turhamun. Itu juga jadi sebab rahmat. Ini taatan yang yang mutlak. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berita datang dari Rasul SAW sahih dari beliau penghalalan, pengharaman, larangan perintah, berita yang gaib wajib untuk kita imani dan kita kita terima. Perintah-perintahnya dijalankan, larangan-larangannya di dijauhi. Kata para ulama, ketaatan kepada Rasul itu mutlak karena disebutkan perintahnya juga oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul. Taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ya, yang kata para ulama di sini eh, ketaatan kepada umara itu tergantung. Tidak disebutkan secara mutlak. Yani selama mereka mengajak mengajak kepada kebaikan mereka ditaati. Kalau mereka mengajak kepada kejelekan, mereka tidak boleh ditaati. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak. Kemudian di sini beliau berdalil dengan hadis nah, Waqala Ibn Abbas disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di sini juga kata beliau juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad masalah mut'ah mut'ah bukan atau nikah tapi mut'atul hajj mut'atul hajj itu adalah didukung oleh para ulama merupakan jenis haji yang afdal tamattu nah, tetapi Rasulullah mengerjakan kiran karena Rasulullah tidak bawa apa karena Rasulullah bawa hadyu ternak untuk disembelih tapi didukung oleh Ibn apa ya? Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi yang afdal itu adalah hadis ya, Disampaikan oleh Ibn Abbas permasalahan ini, apalagi beliau juga mendapatkan mimpi. Benarnya tamattu itu merupakan disyariatkan bahkan disyaratkan oleh Rasulullah SAW seandainya saya sampai ini tahun depan masih bisa bertemu dengan haji lagi, saya akan lakukan tamato Saya akan lakukan tamato nah. <clears throat> nah. kemudian karena Rasulullah tidak melakukan Rasulullah melakukan kiran kemudian wafat berapa bulan setelah itu nah, para sahabat pun terutama sahabat, dua syekhain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut mengerjakan bagaimana kerjakan Rasulullah. Kiran dan melarang tamattu. Jadi subhanallah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas walaupun beliau artinya senior junior belajar kepada Abu Bakar dan Umar juga dan beberapa sahabat yang lain juga mimba hadis ya, eh, menerima hadis dari Rasulullah SAW juga ikut dalam hajatul wada itu. Dia jelaskan setelah beliau malakah punya malakah kuat kemampuan dalam ilmu, beliau menjelaskan bahwa tamatuk itu nah masyur artinya nah itu yakni adalah salah satu di antara tiga jenis haji. Maka di itu lebih afdol karena Rasulullah sendiri pun ingin melakukannya tapi bahkan menganjurkan sah sahabatnya melakukan itu. Nah, kemudian ada yang memban membantah. Seorang tabi'in masih dalam keluarga beliau juga dalam artian kerabat lah berdekatan. Ini Urwah bin Zubair bin Abdul Muttalib Zubair bin Awam bin Abdul Muttalib. Urwah bin Zubair. Urwah ini termasuk di antara Sayyidut Tabi'in juga. Termasuk di antara Fuqaha Sabah. Kritis. Juga punya ilmu. Nah, sering dia membantah Abdullah bin Abbas sehingga kadang-kadang itu membuat apa namanya ya namanya manusiawi, tapi tidak membenci karena apa namanya. Nah, yang itu menyebabkan apa? Ruah terhalang mendapatkan ilmu dari Abdullah bin Abbas. Nah, artinya tidak tidak mungkin tidak lama duduk atau belajar kepada beliau sampai akhirnya ketika disampaikan oleh Abdullah bin Abbas masalah mut'atul mut haj haji tamattu Urwah itu Naha Abu Bakar wa Umar anil mut'ah. Mut'atul hajj. Ya. Abu Bakar dan Umar melarang mut'atul hajj. Abdullah bin Abbas merasa dia sedang menyampaikan perkataan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah. Hadis. Ini ada orang yang membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka keluar ucapan beliau ini, "Yushiku an tunazzala 'alaikum aw tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Bisa-bisa turun jatuh kepada kalian batu dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wa qala Abu Bakar Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Nah, untuk dibenturkan ucapan mereka berdua dengan ucapan Rasulullah utusan Allah. Nah, tidak layak. Walaupun beliau berdua mujtahid mutlak di kalangan para sahabat. Amirul Mukminin khalifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebutkan Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Memang diperintahkan mereka paham. Tapi selama nah, penyanyi ijtihad mereka tidak jauh. Ya, tidak bertentangan dengan ya, tidak menyelisihi apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang ranahnya itu juga masih ranah yang mungkin dalam ya misal apa eh, adzan dua kali itu Azan dua kali yang diberlakukan itu di zaman Utsman bin Affan ada maslahatannya yang penting di situ. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada, tidak dilakukan. Nah, karena waktu itu pasar ataupun apa namanya belum terlalu jauh, belum terlalu luas, sehingga mungkin azan pun Bilal di masjid di atas masjid itu masih kedengar kedengaran dan para sahabat juga belum terlalu jauh berpen, berpencar tapi di zaman setelah Umar bin Khattab, kemudian setelah itu zaman Utsman perluasan-perluasan daerah-daerah tambah luas, pasar pun jadi tambah jauh sehingga butuh. Nah dari di sini mereka para ulama ya, memperlakukan hadis itu alaikum sunnati. Jadi tidak masalah bahkan kemarin juga di apa kalau oh, enggak, enggak salah paham ya. Si Ubed menganjurkan kalau bisa. Ada sunnah, ada sunnahnya juga kalau mau. Nah, tapi mungkin ini di sini kita belum terbiasa. Di tempat kami di sana masih ada masjid-masjid yang memperlakukan azan dua kali. Istilahnya masjid-masjid yang masjid bukan masjid Muhammadiyah itu biasanya pakai dua kali akan sekali sambil imam datang kemudian azan lagi setelah imam naik mimbar nah baik nah ini <clears throat> yang dijadikan dalil oleh beliau Rasulullah sudah menetapkan satu keputusan aturan. Jangan disang, disanggah. Bahkan Abu Nam, Abu Hurairah pernah disanggah oleh salah seorang sahabat yang lain. Hasan apa Husain ini. Ketika masalah uh, eh, wudhu mimma masakin nar. Berwudhu kan ini karena sesuatu yang di apa namanya mungkin entah Sate unta atau apa masakan ini. Ini kemudian dia dibantah dengan akal-akalan. Rasulullah menyatakan seperti itu kamu jangan dibenturkan dengan logika akal. Ya, nah. Baik. Nah, nah di sini begitu mulianya kedudukan Abu Bakar dan Umar di dalam Islam <clears throat> yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti Jibril dan Mikail di sisi Allah dari kalangan malaikat seperti Nuh dan Ibrahim dari kalangan para anbiya ini Abu Bakar dan Umar yang dikatakan oleh Zaid bin Ali bin Abi Thalib bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wazira jaddi kedua pembantu utama kakekku yang Rasulullah SAW seperti itu pun juga apalagi kalau kita membaca sirah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar ketika bersama Rasulullah hampir tidak pernah beliau menyelisihi nas dengan ra'yunya. Selalu bersesuaian. Selalu bersesuaian. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Abbas karena khawatir bagaimanapun kedudukan seseorang itu kedudukan Rasulullah SAW tidak bisa itu dilanggar tidak bisa ditabrak dalam artian tidak ada yang nggak bisa digeser dengan apa, sehebat apapun orang itu, sepintar apapun dia. Ketika datang dari Rasulullah SAW, nah tidak bisa perkataan mereka mengalahkan perkataan Rasulullah. Siapapun dia. Nah, siapapun dia. Nah, ketika mereka ada yang berani menyatakan seperti itu, beliau mengatakan, "Yusiku antanzila alaikum hijaratun minas sama." Ini Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dengan kalau orang itu membentur ucapan Rasulullah SAW dengan kiainya, dengan ustaznya, Dengan habibnya, dengan syekhnya. Imam Syafi'i sendiri pun menyebutkan kalau sudah istabanat liadin sunnah Rasulullah SAW sudah jelas bagi dia tidak halal bagi dia untuk menoleh kepada pendapat orang lain berpegang kepada pendapat yang lain. Bahkan beliau menyebutkan kalau kalian dapati dalam buku kitabku bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW sahih dari beliau, maka ketahuilah aku taubat ujuk dari pendapat tersebut. Hayyan wa hidup dan mati. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya dari sini Keliru besar kita membenturkan perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan kullu bid'atin dolalah dengan perkataan Umar bin Khattab nikmatil bid'atu hadis. Hatta berdua saja tidak layak untuk membentur perkataan Rasulullah apalagi sendirian. Kan logika akal-akalannya gitu. Apalagi kalau kita baca sirah keadaan beliau berdua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu orang yang paling cinta dan paling taat kepada Rasul SAW pada Allah. Ya, mereka serahkan jiwa dan raganya untuk Allah dan Rasulnya, hartanya. Nah, ya, bahkan dalam perkara apapun, semua yang perkataan Rasulullah tidak akan berani mereka melanggar. Ini Iya, kita baca sirah mereka terbukti bagaimana sikap Umar walaupun beliau dengan adab mempertanyakan pada Rasulullah tentang kisah kasus Hudaybiyah itu pun nggak berani untuk merasa ber... nah akhirnya menebus kesalahan itu dengan amalan soleh bebaskan budak nah. nah apalagi dengan kalimat ini Kullu bid'atin dhalalah kata Rasulullah. Dan ini kemudian dikatakan, Umar berkatakan siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Gak ada mungkin orang yang membenturkan perkataan Umar kepada perkataan Rasulullah. Kalau Umar tahu ada yang berani seperti ini. Kisah disebutkan. Mungkin sudah lewat. Bagaimana Umar begitu marahnya ketika dua orang berseteru dari kalangan satu dari Yahudi, satu dari kalangan munafikin. Menurut sebagian tafsir, mengadu yang satu mengatakan kita kepada pendeta Yahudi karena tahu Orang Yahudi mudah makan riswa, togoan, suap. Yang satu mengatakan kita kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad. Nah, jujur. Bertikai mereka datang kepada Rasulullah, diputuskan oleh Rasulullah, tidak puas salah satu dari mereka ini. Akhirnya mereka masih bertikai datang ke Umar bin Khattab. Nanya kepada Umar, kalian sudah ke Rasulullah? Sudah, sebentar. Masuk ke dalam, ambil pedang. Masuk ke dalam, ambil pedang. Kemudian yang tidak setuju tadi ditebas leher. Ini ceritakan para ulama dalam kitab tafsir mereka, Tabrani yang lain. Nah, seperti itu Umar bin Khattab. Berani kamu jadi setelah datang kepada Rasulullah masih datang kepada Umar. Nah, coba kalau yang diperlakukan seperti itu, mereka mengtaksif Kullu bid'atin dhalalah dengan perkataan Umar bin Khattab. Ada lagi logika yang aneh. Mereka kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua kullu itu umum. mereka buktikan ya. Kul, nah, Allahu khaliqu kulli syai. Tapi salah penempatan dia. Tuh, Al-Qur'an syai. Allah nggak menciptakan Al-Quran. Kamu yang bodoh. Ah. Kenapa nggak langsung saja kamu katakan Allah tidak menciptakan dirinya? Karena masuk dalam ayat itu juga. Ayu syai. Allah itu syai'un akbar. Kan gitu mestinya. Nanggung namanya kalau misalnya berdalil dengan itu. Untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu kan syai. Allah nggak menciptakan Al-Quran. Kenapa nggak langsung saja? Kullu apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu syai' gitu. Bahkan Allah sebutkan ketika dalam surat Al-An'am, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Syai' kan? Syai' apa yang paling besar kesaksiannya? Qulillah. Allah. Nah, ini mereka Al-Quran itu kalamullah. Bukan makhluk. Al-Quran itu kalam kalamullah. Bukan makhluk. Jadi tidak masuk syait. Nah, syait di sini juga logika. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu menciptakan diri dirinya. Enggak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya. Jadi enggak bisa dimasukkan Allah ke dalam syait di situ. Enggak masuk. Nanti kan dalam pelajaran apa usul fikih dan disebutkan juga nanti tentang taksis. Dalam taksis itu sebetulnya di dalam ayat juga ada kadang-kadang kita yang telmi niatnya. Allah menyebutkan mirukul la syai'in bi amri rabbiha. Ada mungkin orang yang bantah tuh gunung-gunung nggak hancur. Rumah-rumahnya sebagai mereka nggak hancur. Iya. Di dalam Al-Quran ada yang menunjukkan taksisnya. Enggak termasuk kulasnya di sini memang tapi coba kamu mengatakan, Wallahu bi kulli syai'in alim. Ada syai' yang tidak diketahui oleh Allah? Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di alam semesta ini? Allah sebutkan dalam banyak ayat, Alamul ghuyub, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Apa artinya ini? Allah bi kulli syai'in qadir, wallahu 'ala kulli syai'in qadir, Allah 'ala kulli syai'in hafiz. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ada sesuatu yang tidak bisa tidak diketahui oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Baik, nah itu. Baik. Jadi nggak boleh kita membenturkan perkataan seorang manusia, siapapun dia, sehebat apapun dia, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullun yu'khad wa yuraddu qawluhu illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik. Semua bisa diambil perkataannya, bisa dibuang perkataannya kecuali penghuni kubur ini. Menunjuk kepada kubur Rasulullah. Semua yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima. Berita-berita dari beliau dibenarkan. Perintahnya di dijalankan, larangannya di ditinggalkan. Ya sesuai dengan apa yang di, di, diterangkan oleh para para ulama juga yang sampai kepada kita. Ya, bagaimana para salaf mengamalkannya, para sahabat memahaminya. Nah, Baik, qala rahimahullah wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad berkata, ajibtu li qaumin araful isnad yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Saya heran kepada satu kaum. Mereka sudah kenal yang namanya sanad. silsilah ruwat mata rantai rawi yang meriwayatkan matan. Nah, itu mereka tahu ini sahih, ini dhaif, tapi kok mereka masih berpegang dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu taala yaqul padahal Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Siapa mereka yang menyelisihi perintahnya? Maksudnya para Rasul SAW, ketetapan Rasul, jangan sampai mereka disimpa fitnah atau mereka disimpa adab yang pedih. Atau dari fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Al-fitnah itu syirik. Fitnah di sini syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi karena bisa jadi mungkin dia menolak sebahagian perkataan Rasul an yafa'a fi qalbihi syai'un min az-zayf fayahlik. Masuk ke dalam hatinya kecenderungan pada sesatan zair akhirnya dia dia binasa. Nah, maka hati-hati maka Rasulullah sudah mengingatkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laisa fihi fa huwa ma laisa minhu fa huwa raddun. Kadang-kadang perkara-perkara baru dalam agama ini dua kisah satunya kisah zaman Sa'id bin Al-Musayyab. Kejadian kedua juga di Madinah di zaman Imam Malik. Nah, di zaman Sa'id bin Al-Musayyab ada orang yang salat sunnah subuh beberapa rakaat. Ditanya, ya bulan, kenapa salat subuh sekian banyak? Enggak boleh. Ya imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya banyak sholat? Jawabnya orang yang alim, Masya Allah. Kata beliau, kamu tidak disiksa karena sholat banyaknya sholat. Tapi kamu disiksa karena baik, karena menyelisihi menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sudah sampai kepada kita penjelasannya. Subuh berapa rakaat? Salat sunnah subuh berapa rakaat? Ditambah. Kamu merasa lebih baik dari Rasulullah? Merasa kurang? Kamu anggap Rasulullah itu kurang dalam beramal? Rasulullah sudah disebutkan tidak ada satu kebaikan pun melainkan sudah beliau ajarkan kepada kita. Dalam urusan di kamar mandi yang tidak ada yang tahu, Rasulullah ajarkan kepada kita apalagi urusan besar. apalagi terkait dengan hak Allah. Nah, zaman Imam Malik ada yang mau apa? Ini apa namanya? ihram. Dia mulai ya Imam, ya Abu Abdullah, gimana saya harus ihram? Kamu ihram di mana kalau di Madinah? Belajar haji? Di mana? Zulkulaifah. Ya, yeah. Zulkulaifah. Subhanallah. Saya ingin ihram di Masjid Nabawi. Di samping kuburan Rasulullah. Dekat kuburan Rasulullah. Yang jadi saya ini bukan karena dia di, di ngambil untuk mengharapkan berkah di kuburan Rasulullah itu, tapi ya kalau dia mau sholat mau doa di situ kan tidak masalah walaupun tidak dilarang ya artinya enggak terkait dengan pembahasan ini. Nah, jangan kata Imam Malik. Nanti kamu terkena fitnah. Lalu fitnah apa ya Imam? Saya cuma menambah beberapa kilo, beberapa mil dari hulaifah. Mundur. Berarti kan kalau dia berada di hulaifah itu lebih dekat ke Mekah kan? Lebih dekat ke Mekah. Berarti langkahnya kan lebih sedikit ya. Nah, saya kan cuma menambah beberapa kilo dari dari enam dari tempat nikah. Sehingga lebih banyak jaraknya. Fitnah mana yang lebih hebat? Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah mendapatkan keutamaan dibandingkan Rasulullah. Yang tidak didapatkan oleh Rasulullah. Nah. kis anal al-baki. Kiaskan yang lainnya seperti ini. Kamu tidak disalahkan tahlil. Mengucapkan tahlil tidak disalahkan. Yasin, baca Yasin nggak dibaca Quran nggak disalahkan. Salawat juga tidak disalahkan. Tapi ya, apa? Disalahkan apa? Kalau menyelisihnya. Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entah itu caranya, tempatnya, bacaannya, kaifiatnya. Ya. Takziah juga seperti itu. Takziah kan nggak dilarang, bahkan dihancurkan kan. Fadilahnya bah, banyak. Tapi yang dilarang kan kalau menyelisihi aturan tuntunan Nabi SAW. Qala rahimahullah wa an Adi bin Hatim annahu sami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Adi bin Hatim At-Ta'i beliau mendengar Rasulullah baca ayat ini surat At-Taubah ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wa qultu lahu mereka menjadikan ulama-ulama mereka ruhban rahib ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rob selain Allah. Kok bisa? Kata Adi bin Hatim, Inna lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Qultu bala. Fakultu bala. Kala tilka ibadatuhum. Fatilka ibadatuhum. Nah, bukankah nanti kan diprotes disanggah oleh Adi, Adi bin Hatim. Ya, karena dia bukan maksudnya menolak, mengingkari apa namanya, mem, nah, mau mendebat Rasulullah tidak, cuma menerangkan kami nggak pernah debat menyembah mereka ya Rasulullah. Dan mana ibadah itu kan luas, luas juga. Nggak pernah kami seperti itu berdoa kepada mereka. Dikatakan oleh Rasulullah. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian ikuti, kalian juga mengharamkannya. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian pun menghalalkannya. Betul. Itulah ibadah kepada mereka. Itulah ibadah kepada mereka. Jadi apa? Ketaat dalam hal ketaatan. Untuk maksiat kepada kepada Allah. Nah, Allah punya Rasulullah juga tadi sudah kita sebutkan. Nah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk untuk mendurhakai al-khaliq. Siapapun dia, kata orang tua. Nah, kata orang orang tua. Kalau mereka mengajak pada bahkan kesyirikan, tidak boleh ditaati. Bagaimana caranya? Seperti yang dikatakan oleh Allah. Wa in jahadaka ala ma ala am ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan taati, jangan ikuti perintah mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Walaupun dia nah, orang tua kandung, menyuruh untuk berbuat syirik. Tidak boleh untuk di Nah, bukan juga dilarang, tidak juga dilarang mereka untuk berhubungan bersilaturahmi dengan orang tuanya masih musyrik. Tidak dilarang. dan nah, bahkan mungkin dia dengan cara itu mungkin bisa diharapkan untuk dia nah, mendapatkan petunjuk. Nah, nah itu yang dipaparkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Nah, Qala rahimahullah kita lihat keterangan Syekh Abdul rahimahullah bab man atau ulama wal umara fi tahrimi ma halallahu أو تحليل ما حرمه وقد اتخذهم أربابا الله qaulillah باب قول الله تعالى alam tara ila alladziina yazumuna nah berikutnya di situ ada kisah yang kisah Umar itu terkait dengan ayat ini wajhu ma dzakarahu musannif zahirun فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي Rabb wal ilah yang jadi tempat sandaran kita. Rabb kemudian adalah Malik Tadbir Mudabbir. Ini mana-mana Rabb Al-Malik wal Mudabbir. Nah, di antara mana-mana yang Malik itu nama Allah Al-Malik atau sifat Allah Al-Malik itu dia menjadi punya menjadi mutasarrif bil amri wan nahi. Ya, bertindak mengatur dalam dalam urusan memerintah dan melarang. Nah, ini memberikan hukum boleh atau tidak. Ini wajib atau haram. Nah, itu adalah kekuasaan rububiyah Allah. Rububiyah Allah karena mana-mana Rabb itu adalah Malik buat Mudabbir. Ya, Lahul mulk buat tadbir. Punya hak menguasai, mengatur ya dan mengendalikan. Qala huwa alladhi al hukmu, dialah yang pemilik hukum al-qadari yang menentukan kodrat takdir yang ada di alam semesta ini. Hukum apa lagi misalnya kausalitas, sebab, akibat. Ya. Wal hukmu syar'i. Al hukmu asyari ketentuan-ketentuan syariat perintah larangan kemudian ada balasan apa namanya eh, halal haram wal hukmu jazai pahala dan siksa wa huwa alladhi yu'lahu wa yu'badu wahdah dialah yang satu-satunya dijadikan tempat sandaran gantungan bergantung disembah la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa yuta'u ta'atan mutlaqah ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Ketaatan mutlak ini tidak boleh tawar-tawar maknanya. Tidak boleh tawar, tidak ada penawaran. Kalau mampu laksanakan. Nah, kalau tidak mampu dan itu perintah itu adalah perintah yang wajib, kerjakan semampu semampunya. Sholat sambil berdiri, kalau tidak sanggup duduk. Nah, itu diantaranya. Taat mutlak tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, dan juga kalau perkara-perkara yang wajib di saat dia ditaati tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditun, ditunda. Nah. Fala yu'sa, tidak boleh didurhakai. Bihaitsu takunu ta'atu kulluha taba'an li ta'atihi. Ini di mana semua ketaatan itu bentuknya apapun kepada siapapun itu harus mengikuti taat kepada Allah. Kita taat kepada para penguasa kita karena taat kepada Allah taat kepada orang tua. Nah, walaupun mungkin berseberangan agama dengan kita karena taat kepada Allah. Nah, itu dasar dasarnya kita menjadi taat kepada penguasa, pemerintah. Nah, Faidat taqadal abdul al ulama wal umara ala hadal wajh. Maka jika seorang hamba menjadikan ulama dan umara, penguasa dengan cara seperti ini wajah ja'ala ta'atahum hiyal asal dan dia menjadikan ketaatan kepada mereka sebagai landasan pokok wa ta'atallahi wa rasulihi taba'an laha dan menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang mengikuti taat kepada mereka faqad ittakhadahum arbaban min dunillah berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Rob selain Allah yata'allahuhum dia bergantung kepada mereka wa yatahakamu ilaihim bertahkim kepada mereka wa yuqaddimu hukmahum ala hukmillahi wa rasulih mendahulukan hukum mereka dari hukum Allah dan rasulnya fa hadha huwal kufru aini inilah kekufuran fa inna hukma kullahu lillah kama anna ibadata kullaha lillah hukum itu semuanya milik Allah Allah yang menentu menentukan sebagaimana ibadah itu adalah kepunyaan Allah. Nah, wal wajib ala kulli ahad an la yattakhidha ghairallahi hakaman. Wajib atas siapapun untuk tidak menjadikan siapapun selain Allah sebagai hakim yang memutuskan perkaranya. Wa an yarudda ma tanaza'a fihi an-nasu ila Allah wa rasulih. Dan hendaknya dia mengembalikan, an yarudda, mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan oleh manusia kepada Allah dan Rasulnya. Ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Nah, itu yang diperintahkan oleh oleh Allah. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada hal-hal yang membuat perpecahan dan tidak menyelesaikan masalah, tidak mungkin diperintahkan oleh Allah. Orang-orang Allah menyesatkan manusia dari dari sisi ini juga. Jadi mereka mengatakan, nah, niat itu ya fikih mazhab-mazhab itu berbeda-beda Ini ada yang sedekap ada yang tidak ada yang tahrik ada yang tidak makanya daripada mengikuti sunnah kembali kepada Al-Quran sunnah menimbulkan perpecahan. mendingan ikut ahlul bait tidak akan terjadi perusahaan mazhabnya satu nah. ya nah kalau Allah perintahkan untuk menyanyi, kalau misalnya untuk ikut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menimbulkan perpecahan, Allah tidak akan perintahkan di dalam Al-Quran. Dicoret ayat itu. Atau dinasih ayat ayat tersebut. Dan itu nggak mungkin. Nah, justru karena ada per, kelonggaran, ada ada penyelesaian, maka Allah perintahkan untuk kita kembali dan semua perkara yang kita perselisihkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dengan pemahaman para salah, para sahabat. Wa bidzalika yakunu dinul abdi kullihi lillah. Nah, ya bidzalika yakunu dinul abdi kulluhu lillahi wa tauhiduhu khalisan liwajhillah. Nah, dengan cara inilah dia siap untuk mengembalikan semua perkara perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebab sempurnanya iman seseorang karena Allah dan ketauhidannya menjadi murni mengharapkan wajah Allah. Bahkan itu dikatakan syarat, bahkan menjadi syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, kembalikan semua persoalanmu kepada Allah dan Rasulnya. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, nggak mungkin salah Allah memerintahkan. Nah, tinggal akalmu, akal kita yang diluruskan. Nah, ditundukkan Qala wa kullu man hakama ila ghairi hukmillahi wa rasulihi faqad hakama ila tawhud. Nah, siapa yang bertahkim kepada selain hukum Allah dan Rasulnya faqad hakama ila tawhud. Wa in zama wa in zama annahu mu'min fa huwa kadhib. Meskipun dia menyatakan diri mukmin, dia dusta. Fal imanu la yasihu wa la yatimmu illa bi tahkimillahi wa rasulihi fi usulihi din fi usulid din wa furu'ihi. Beriman itu tidak akan sah, tidak akan sempurna, kecuali dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan usul masalah agama dan furuknya wa fi kulli dan dalam semua hak yang perlu diselesaikan kama zakarahu musannif fil babil akhir atau fil babil akhir berarti terangkan oleh Syekhul Islam dalam bab yang berikutnya faman tahakama ila ghairillahi wa rasulihi faqad ittakhadha dzalika rabban Siapa yang bertakim kepada selain Allah dan Rasulnya berarti dia telah menjadikan mereka sebagai arbab, sebagai rab. Wakat hakama ila tawud dan berarti dia telah bertakim kepada Tauhud. Nah, Nah, kalau ini, jadi, ini jadikan permasalahan sejak zaman Abdullah bin Abbas itu sudah nah, dijadikan pegangan oleh orang-orang Khawarij. Nah, apa buktinya? Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimat haqqin urida bihal bah batil. Kalimat haqqin urida bihal bah batil. Mereka itu kalimat yang hak, tapi yang diinginkan oleh mereka batil. Salah. Salah apa? Salah paham. Makanya kata Ibnu Abbas, aku datang dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah yang turun kepada mereka Al-Quran dan tidak ada satupun dari mereka bersama kalian kaum Khawarij nah, apa yang kritikan kalian terhadap mereka Ali bin Abi Thalib terutama nah, semuanya seputar bukan diantaranya apa masalah dia nah, mengangkat hakim dari kalangan manusia Padahal Allah menyatakan inil hukmu illa Hakim itu putusan itu milik Allah. Hukum itu Allah menentukan. Nah, An Abbas Abdullah bin Abbas terjemahan Al-Qur'an ya, menyampaikan kepada mereka nah, urusan suami istri berpikai, cekcok sebelum sampai jatuh kepada perceraian apa yang Allah perintahkan kepada mereka Fabtahu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Malaikat atau Allah yang jadi hakim di sini? Yang jadi hakim yang memutuskan persoalan mereka siapa? Manusia kan? Manusia kan? Hakim dari kalangan keluarga si perempuan, hakim dari kalangan keluarga laki-laki. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka semua sepakat untuk mengislah, pasti Allah beri taufik. Sampai disebutkan dalam riwayat juga terjadinya cekcok suami istri misal kemudian tidak sampai akur lagi malah bercerai, berarti kalian tidak diberi taufik. Dimarahi dan sebagainya. Ya, berarti kalian tidak diberi taufik. Nah, <clears throat> ala kulihal. Nah, kemudian ada lagi di apa? kasus Nah, eh, apa waktu itu? Nah, dia mengangkat menunjuk apa namanya? Ali bin Abi Thalib kan menunjuk Abu Musa al Ashari. Nah, eh, kemudian kelompok Muawiyah, nah, sahabat Muawiyah dan yang bersamanya menunjuk siapa? Muawiyah bin Syu'bah. tidak eh, Amr bin Al-As. Amr bin Al-As Duhatul Islam, Duhatul Arab. Jenisnya Arab orang jenius dan juga politikus. Ya, artinya betul-betul taktis, betul-betul dia melihat nah, apa yang ya, tanggap nih keadaan nampaknya. Nah, kemudian nah beliau setelah apa namanya dinyatakan penyelesaian diputuskan oleh Abu Musa udah Ali tengser. Nah, setelah itu naik eh, Amr bin Auf menyatakan nah, karena Ali bin Abi Thalib sudah di lengserkan berarti saya kukuhkan Muawiyah sebagai khalifah. Kan cerdik, bukan bukan bukan nah, bukan bukan curang dah. Nah, ini memang kita saatnya bisa orang-orang yang berpenyakit memang menganggap wah ini penipuan ini. Ini melihat apa yang apa pemaslahatannya. Nah kemudian ini dia, dia tidak diterima oleh orang-orang Khawarij. -orang karena dua-duanya manusia. Dalam urusan masalah manusia, darah manusia, untuk kemaslahatan mereka bersama juga ini nggak boleh hukumnya ini manusia juga yang menjadi artinya di ber, apa namanya mengambil keputusan hukum sementara dikiaskan oleh Abdullah bin Abbas kalau anda, anda, anda ingat itu tentang hukum apa memburu menembak buruan di tanah haram. Apa akhirnya? Faman qatalahu ya. Wajazau misla ma qutila ma qatala minan na'am. Balasannya ini orang yang menembak buruan di tanah haram itu ganjarannya hukumannya apa? Dia harus mengganti yang semisal dengan yang gurunya itu. Yang yang nanti memutuskan perkara ini hakim zawai adli minkum. Dua orang yang adil manusia lagi. Nah kalau urusan kelinci ataupun binatang seperti ini manusia hukumnya masa urusan manusia darah manusia lebih penting besar bukan dihukumnya lah, keputusan manusia. Ya lebih berhak mestinya, lebih pantas, lebih pantas kata beliau. Nah, yang ketiganya mereka menuntut nah, kenapa Ali nah, tidak menawan Bunda Aisyah dan orang-orang yang ikut dalam perang Jamal. Kalau mereka itu mukmin, kenapa mereka perangi? Kan Rasulullah mengatakan sibabul muslim kita qitaluhu kufrun. Nah, kenapa mereka perangi? Kalau mereka kan berarti kan nah, kalau mereka sudah diperangi, kenapa nggak dijadikan sabaya? Jadikan tawanan. Abdullah bin Abbas enteng jawabnya. Kalian akui istri Rasulullah SAW itu Aisyah, Bunda Aisyah itu ibu kalian atau bukan? Kalian akui bahwa beliau Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Apa kalian mau menawan ibu kalian sendiri? Kalian perlakukan seperti tawanan perang lainnya. Halal. Bainat dolar lain kalian. Nah, ini berada di antara dua kesesatan. Kalau kalian mengatakan itu adalah bunda kami dan beranak ini karena dia tahun perang boleh diperlakukan, sesat kalian. Atau kalian tidak mengakui dia adalah sebagai ibu kalian. Kafir kalian. Rujuk kalian, rujuk tiga ribu atau dua ribu dari sepuluh ribu atau berapa ribu itu rujuk ribu itu kalau nggak keliru 2000 orang itu rujuk ketika saat itu juga ya kami sadar salah delapan ribu sisanya ditumpas habis di Nahrawan tidak ada yang tersisa kecuali delapan orang tinggallah delapan dari delapan ribu itu semuanya mati nggak boleh dikejar habis habis di tempat Begitu caranya kerja mengapa? Menghadapi orang khawarij. Perang, perang di tempat mati. Gak boleh dikejar. Kalau luka, gak boleh dijadikan tawanan. Gak boleh dijadikan tawanan. Hartanya tidak dirampas. Lari gak boleh dikejar. Ya. Ditambah di tempat, bunuh di tempat. Syarrukat latah ta'adini sama. kila bujahanam Ini mereka. Lengkap sudah. Nah ini seperti itu. Nah Delapan, delapan orang itu termasuk diantaranya adalah Abdurrahman bin Muljam. Ahli kiraah. Suaranya luar biasa. Dikirim, dipercaya oleh Umar bin Khattab ke Mesir untuk ngajari penduduk Mesir baca Quran. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi saking apa namanya, masya Allah. Sesatnya itu subhanallah. Jadi sampai matinya. Ya, mereka ya, artinya nggak setiap orang yang mereka apa namanya apa <clears throat> seperti itu bisa jadi artinya jadi yang apa dianggap bersih hatinya suci nah, sampai Abdurrahman bin Mujam itu disebutkan ketika dibunuh dipotong tangannya oleh Muhammad bin Ali al Hanafi Muhammad Ali Hanafi ya putra Ali bin Abi Thalib, kemudian cungkil matanya, masih baca Al-Qur'an. Masih baca Al-Qur'an. Sampai akhirnya dipotong lidahnya baru dia. Ini sebuah nomor. Dia jadikan apa? Nah, berhadapan dengan apa nih? membunuh orang ya. Allah nyatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi, memerangi waliku berarti aku umumkan perang dengan dia. Dia mengajak perang Allah. Loh, kenapa dia mengajak perang Allah? Ali bin Abi Thalib itu sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Yohibuhullah wa Rasulullah. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti Jibril juga mencintai dia. Malaikat-malaikat mencintai dia. Dia kan berarti wali Allah. Artinya juga jadi syahid juga ada buat kita. Apa namanya? Sepanjang zaman jadi orang-orang teroris ya, ISIS ataupun ini khawarij itu bukan orang-orang yang mereka itu murni artinya sangar nah, urakan bahkan dulu orang-orang yang ahli khawarij bahkan dalam riwayat juga tapi juga dalam riwayat ditampi dalam, dalam riwayat disebutkan lupa anu, apakah dari Rasulullah marfu kebanyakan munafik umat ini adalah kurau kebanyakan munafik dari kalangan kurang. Dan dinisbahkan pada Rasulullah kepada atau para ulama ini. Tapi disebutkan dalam kalimat apa maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Laisal ilmu bikat riwa riwayat, riwayah, innamal ilmu bikat kathratil khasyah." ilmu itu bukan banyaknya riwayat, riwayat tapi banyaknya khas khasyah pada Allah. Nah, yang khasyah itu membuat orang itu tetap terjaga di atas relnya. Dan tiga perkara yang sudah kita lewati dalam perjalanan hidup seorang hamba kepada Allah harus ada mahabbah, khauf dan rajah. Mahabbah itu yang menggerakkan dia. Untuk ta'zim, untuk khidmat, khauf menjaga dia di atas rel, sirat mustaqim. Raja membuat dia optimis. Tidak mudah putus putus asa. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbuhu wa yarda. insya insyaallah kita baca pada kesempatan lain mungkin juga ya, tambahan yang والله أعلم